Qala al-muallif rahimahullahu taala halaman 129 yang megang kitabnya paragraf terakhir wa aktsarul ulama ala annaha takunu mabsutah bahwasanya kebanyakan ulama, mayoritas ulama atau jumhur ahli ilmu, berpandangan bahwasanya jari jemari tangan kanan ini dibuka, dibentangkan dan diletakkan di atas paha maupun lutut sebagaimana tangan kiri wala farq bainahuma tanpa ada perbedaan antara keduanya. Ini pendapat mayoritas ulama pada posisi duduk di antara dua sujud. <clears throat> dan beliau menyebutkan lakin la tastati an tuthbita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yabsutuha ala fakhidhi akan tapi engkau tidak akan bisa untuk menetapkan menyebutkan satu hadis pun yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu membentangkan telapak tangan kanannya di atas pahanya waman minkum ittala ala sunnah bi annal yadal yumna takunu mabsutatan ala al fakhidhi baina sajdataini falyus'ifna bih dan barang siapa di antara kalian, kata beliau, barang siapa di antara kalian yang meneliti sunnah, ya, mengcross check, mencari-cari, membahas, ya, membuka-buka hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam permasalahan bahwasannya tangan kanan itu dibuka, bukan ditekuk dan bukan mengangkat jari telunjuk sebagaimana tasyahud, namun dibuka dan diletakkan biasa ketika duduk di antara dua sujud falyusif anabih hendaknya ia maju menghadap kami hendaknya ia menyampaikan dalilnya kepada kami Li annani bahastu anhu karena saya sudah membahasnya karena saya sudah mencari-cari pembahasan ini walam ajid annaha takunu mabsuta dan saya tidak menjumpai bahwasannya ada dalil yang menunjukkan tangan tersebut dibuka sebagaimana tangan kiri wa idza lam takun mabsutatan dan kita sebutkan tadi pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, kalaupun tidak ada dalil yang menyebutkan sahih bahwasanya itu diangkat jari jemari apa afwan yang menyebutkan bahwasanya jari itu diletakkan sama seperti tangan kiri maka kita kembali kepada kaidah yakni e, kembalikan kepada tabiat ya sama seperti tangan kiri tidak ada bedanya ya maka sesuatu yang lam yadid fihi sifatun tidak datang padanya penyebutan sifat tertentu seperti posisi kaki ketika berdiri. Kan tidak disebutkan dalam hadis. Hadis seperti apa kakinya? yakni apakah dibuka lebar ataukah rapat kakinya? Ya, kanan dan kiri ditempel. Dan ketika tidak ada penyebutan seperti ini maka ala tabiatih. Sesuai dengan tabiat. Ini berdiri biasa, tidak terlalu berlebihan dan tidak juga dirapatkan namun berdiri sebagaimana normalnya biasa. Maka begitu pula dalam hal ini apabila tidak datang hadis sahih tentang seputar al-yadul yumna, tangan kanan ketika duduk di antara dua sujud, maka hendaknya diletakkan sebagaimana tabiat tangan itu biasa diletakkan dengan dibuka sebagaimana tangan kiri. <clears throat> Namun beliau menyebutkan wa idza lam takun mabsutah dan apabila tidak datang dalil menyebutkan itu dibuka, wa waradati sunnah bi annaha tuqbad. Bahkan yang datang dalam hadis dalam sunnah bahwasanya tangan kanan itu di, digenggam. Dan ini hadis yang sebagaimana telah kita sebutkan, hadis Wa'il Ibnu Hujr. <clears throat> Akan tetapi di sana hadisnya apa? Syaz telah kita sebutkan dan beliau mensuaikannya ini istihad beliau. Fa inna ittiba'a sunnati aula, maka mengikuti sunnah lebih utama kata beliau wa in kana al fuqaha rahimahumullah yaqulun meskipun para ulama ahli fikih kebanyakan mereka mengatakan innaha tudha 'alal fakhidil yumna mabsuta bahwasanya jari jemari telapak tangan kanan itu diletakkan di atas paha kanan dengan dibuka lakin yakfi an naqul tapi cukup kami katakan kata beliau inna sifatal lati waradat bin nisbah lil yadil yumna hiyal qabd Justru yang datang dalam sunnah dinisbatkan kepada pembahasan tangan kanan bukan tangan kiri adalah al-qabd. Betul apabila tangan kiri dibuka. Adapun tangan kanan yang datang dalam sunnah adalah justru dia digenggam dan diangkat jadi telunjuknya. Walam yadid annaha tubsat dan tidak datang satupun dalil sahih kata beliau bahwasanya itu dibuka. Fanubqi ala hadhihi siva maka kita pun tersisa dan masih tetap mempertahankan sifat ini hatta yatabayyana lana minas sunnah sampai datang dalil dalam sunnah hadis yang sahih annaha tubsatu fil julusi baina sajdatain jika ada dalil yang sahih menyebutkan tangan kanan itu ditekuk dan di apa afwan dibuka dan diposisikan sama seperti jari kiri ketika duduk di antara dua sujud maka baru kami akan berubah kami akan berganti pendapat ini pendapat beliau selama belum ada maka beliau mengikuti pendapat keumuman yakni hadis yang menyebutkan eh, dalam posisi duduk di antara dua sujud pun tangan kanan diangkat dan ditunjuk bukan hanya dalam tasyahud dan ini pendapat beliau <clears throat> dan kita lanjutkan walaqad kuntu aqul dan dulu saya pernah mengatakan inna jalsatis salat salatun dan perlu kita ingatkan berulang kali bahwa saya pembahasan fikih itu terkadang kita dapati adanya khilaf bainal ulama Perbedaan pendapat di antara ulama. Dan perbedaan pendapat dalam masalah furu, dalam masalah fikih, kita harus berlapang dada selama mereka masing-masing memegangi dalilnya. Karena tujuan mereka sama, berusaha untuk menerapkan dalil yang mereka fahami. Adapun dalam perkara usul, <clears throat> dalam perkara yang disepakati oleh ulama al-sunnah al-hadis, maka tidak kita menyikapinya demikian, tidak sama. Maka tidaklah yang menyimpang kecuali eh, atau yang menyelisih jalan Ahlussunnah dan ijma' kesepakatan ulama kecuali yaitu menyimpang dan diingkari. Adapun dalam perkara furu' banyak perbedaan pendapat sebagaimana dalam hal ini. Dan beliau mengatakan walaqad kuntu Aku dulu saya mengatakan inna jalsati salat salas bahwasanya duduk dalam salat ada tiga. Baina sajdatain yang pertama duduk di antara dua sujud. Wa fit tasyahudil awal yang kedua duduk tasyahud awal, tasyahud pertama. Wa fit tasyahudil akhir dan yang ketiga duduk tasyahud akhir. Wa kullu jalsatin takhtalifu anil ukhra. Dan setiap duduk itu berbeda sifat tata cara duduknya dari duduk yang lain. Masing-masing dari ketiga duduk dalam sholat ini, baik duduk di antara dua sujud maupun duduk tasyahud awal maupun duduk tasyahud akhir, tiga-tiganya berbeda satu sama lain tata cara duduknya. Ini pendapat beliau yang dulu. At-tasyahudul akhir yakhtalifu anit tasyahudil awal fi annahu tawarruk. Adapun perbedaan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir adalah bahwasanya tasyahud akhir duduknya tawarruk ya <clears throat> yaitu pantatnya afwan di uh, duduk di atas lantai atau di atas tanah ya ini duduk tawarruk wal awal iftirash sementara tasyahud awal duduknya iftirash pantat menduduki telapak kaki kiri ya ini perbedaannya tasyahud awal dan akhir yadain fihi Sementara meletakkan tangan kanan dan kiri pada tasyahud awal maupun akhir sama. Tangan kiri diletakkan dibuka jadi jemari diletakkan di atas paha dan boleh menggenggam lutut yulkimu menelan lututnya boleh dua sifat atau diletakkan di atas paha dua-duanya boleh. Sementara tangan kanan itu tukbat digenggam taib semuanya kecuali jari digenggam digenggam oleh ibu jari dan jari telunjuk diangkat. Dan sifat kedua boleh jari tengah ditemukan ya, ujung jari tengah ditemukan dengan ujung ibu jari. Dibentuk lingkaran, kemudian jari jari telunjuk diangkat dan yang ditekuk hanyalah yaitu jari kelingking dan jari manis. Ini dua sifat, dua-duanya boleh. Dan duduk seperti ini sama pada tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Sifat tangannya atau kita sebut hayatul yadain, bentuk Gerakan sifat kedua tangan kanan maupun kiri ini sama persis pada tasyahud awal maupun akhir. Adapun pada sifatur rijl atau hayatur rijl bentuk dari kaki atau gerakan daripada kaki maka ini berbeda. Tasyahud awal duduknya iftirash, kita duduknya di atas telapak kaki kiri dan kanan kita tegakkan. Adapun pada tasyahud akhir maka tawarruk kita duduknya di atas lantai sementara kaki telapak kiri kita masukkan ke bawah telapak kaki kanan dan di sana ada beberapa sifat yang lain yang sahih termasuk diapit di antara kempol dan paha di antara betis dan paha ini juga sahih <clears throat> namun yang masyhur sebagaimana tadi akan tapi syahidnya duduk tasyahud awal dan akhir kedua tangannya sama yang beda cara duduknya al jalsatu baina sajdataini tuwafiqu tasyahud fiku tasyahud al awal fi annaha iftirash sementara persamaan antara duduk di antara dua sujud dengan duduk tasyahud awal ada pada sifat duduknya. Duduk di antara dua sujud dengan duduk tasyahud awal cara duduknya sama persis. Ini yang disebut duduk iftirash. Kenapa disebut iftirash? Pernah kita sebut. Kenapa disebut iftirash? Karena diambil dari firash. Apa itu? Abdullah ingat? Firash. Ya? Yang dihamparkan ya karpet. Kenapa? Karena telapak kaki kiri kita kita hamparkan dan kita duduki. Ya disebut duduk iftirash Kita duduki, duduk di atas kaki kiri. Sementara kaki kanan kita buang di sebelah kanan badan, bukan di bawah badan kita, namun di sebelah kanan badan dan kita tegakkan jari jemarinya dan diusahakan jari jemari menghadap kiblat. Tegak. <clears throat> Sebagaimana pernah kita sebutkan duduk iftirash. Yang belum bisa maka dilatih, latihan. Ya, sebagaimana pernah kita contohkan. Dengan berdiri dulu seakan berlutut kemudian ditekuk apa e, ditegakkan lapak kaki kanan dan kiri kemudian diinjek didudukin didudukin kemudian sampai bisa dan kemudian duduk iftiras adalah duduk di atas telapak kaki kiri maka duduk di antara dua sujud dengan tasyahud awal dua-duanya sama memiliki persamaan dari sisi sifat dan gerakan kakinya sama cara duduknya sama yaitu iftirash lakin takhtalifu anhu bi an wada al yumna ala al fakhidi mabsutatan kal yusra akan tapi berbeda keduanya <clears throat> bahwasanya telapak kaki atau uh, jari telapak tangan kanan uh, diletakkan di atas pa mabsutah dengan dibuka kal yusra sebagaimana tangan kiri persis ini pada duduk di antara dua sujud Telapak tangan kanan dibuka, diletakkan sama di atas paha ataupun lutut sama persis seperti tangan kiri. Ini pada duduk di antara dua sujud. Adapun pada tasyahud awal maka mengisyaratkan dengan telunjuk diangkat. Maka sifat duduknya sama antara duduk di antara dua sujud dengan tasyahud awal namun berbeda tata cara tangannya. Hai ah aja deh. Sementara <clears throat> kemudian eh, disebutkan lakinni ba'da ittala'tu ba'da an ittala'tu akan tetapi setelah aku meneliti ala ma rawahu Wa'il ibnu Hujr radhiyallahu anhu setelah aku meneliti hmm, apa yang terkandung pada hadis Wa'il ibnu Hujr radhiyallahu anhu dikeluarkan Imam Ahmad ya, dan yang lainnya lam yasa'ni illa an attabi'a ma dalla alil hadis aku tidak mendapati kelonggaran kecuali aku harus mengikuti apa yang dikandungi oleh hadis tersebut ya dan ini sifat terpuji dari seorang alusunnah disebutkan al-imam al-auza'i rahimahullah ta'ala naduru ma'as sunnati haitu darat kita berkeliling bersama as-sunnah dimanapun kita atau dimanapun as-sunnah itu membawa kita dan disebutkan ciri diantara ahli sunnah dengan alul bidah al-sunnah itu al-i'tiqad ba'dal istidlal ya meyakini, mengamalkan sesuatu setelah itu mengikuti sesuai dengan dalil. Ya. Sementara alul bidah itu mencari-cari dalil dan disesuaikan dengan pemikiran, keyakinan dan amalannya. Maka kalau dia sudah punya konsep berpikir, kalau dia sudah punya prinsip pokok E, ya begini, kemudian cari dalilnya, yang cocok, yang pas mana. <clears throat> dan ini uh, bukan sifat yang baik. Oleh karena itu Imam Malik taala mengatakan innama nahnu bashar, kami hanya manusia. Nukhti wa nusib, kami kadang benar, kami salah. Kadang kami benar, kadang kami salah. Wa kullu qaulin yu'khad wa yurad. Setiap ucapan orang bisa diambil dan bisa dibuang. Yang benar diambil, yang salah dibuang. Illa qaulu sahibi hadzal qabr, kecuali ucapannya penghuni kubur ini sambil beliau menunjuk ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al Imam Malik Imam Darul Hijrah gurunya Syekh Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 11 tahun berguru, kalau nggak salah malah lebih, 11 tahun 16 tahun. Berguru lama dengan gurunya ini Imam Malik rahimahullah taala. Dan begitu mereka, ya. Dan mereka e, sama taib dalam akidah dan manhaj tidak berbeda. Hanya mereka berbeda dalam permasalahan furu cabang. Dan tujuan mereka adalah sama mengikuti dalil yang ada, ya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah berpesan kepada murid terkemukanya Al Imam Ahmad. Imam Ahmad termasuk murid dan temannya Imam Syafi'i. Ya Ahmad, anta a'lamu minni fil hadis. Hei Ahmad, engkau lebih tahu dariku di tentang permasalahan ilmu hadis. Maka jika engkau mengetahui ada sebuah hadis yang, yang ucapanku menyelisih hadis tersebut, maka beritahu aku. Dan pesan Imam Syafi'i taala, in khalafa qauli qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadribu qauli ardal haid. Dan apabila ucapanku, fatwaku menyelisih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pesan beliau, ambil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan buang pendapatku. Buang pendapatku. Ini tawaduknya beliau dan demikian ada beliau dan ta'zimuhu li sunnah. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan demikian ini ulama al-sunnah. Taib jail ba'da jail generasi ke generasi ya ya khuduna min miskatin wahidah mengambil dari satu sumber dan demikian ini pendidikan mereka dari waktu ke waktu dan tidak mendidik murid-muridnya untuk taklid ya. ya, misalnya muridnya ada yang berbeda bulan pendapat antum bagaimana dalilnya apa bulan pendapatnya bagaimana dan ketika berbeda dengan gurunya tidak menjadi masalah selama dia berpegangan dengan dalil berbeda dengan sebagian kelompok-kelompok seperti mutasawwifah beberapa tarikat yang masing-masing mereka memiliki caranya masing-masing. <clears throat> Dan taklid dalam bai'ah maupun suluk terhadap gurunya tarikat masing-masingnya. Yang dikir-dikir adkar tersebut banyak yang tidak dijumpai sahih dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sesuai dengan ketentuan gurunya. Kamu saya bayat baca 100 kali hauqalah la haula wala quwata illa billah. Tariqah yang lain apakah Naksyabandiyah, Jistiyah, apakah Syahrul eh, apakah itu uh, Syahrul Radiyah ataukah itu uh, perkara yang lain. Maka masing-masingnya memiliki suluk tata cara yang berbeda dan hanya diberikan pesan lisan ataukah difotokopikan sebuah kertas yang tidak ada ujungnya apakah riwayat Bukhari atau riwayat Muslim atau Tirmizi namun memang yaitu apa yang ditentukan oleh syekh tarikatnya maka tidak demikian <clears throat> sampai sebagian mereka mengatakan mendidik murid-muridnya untuk taklid manzilatul muridi amama syekhihi kedudukan seorang murid yang menginginkan ilmu dari gurunya di hadapan syekhnya kal mayyit amama mughassilih mereka didik untuk fanatisme terhadap gurunya kedudukan seorang murid terhadap gurunya itu seperti seorang mayit di hadapan orang yang memandikan jenazah. Mau dimandikan digelimpangi ke kanan, ya manut saja, Digelimpangi ke kiri, manut saja, mau diguyur, mau dikebiri, manut saja. Maka apapun yang ditentukan oleh gurunya sudahlah. Kita nurut saja. Dan sebagian kelompok sebaliknya terlalu tidak adab terhadap gurunya. Menganggap dirinya bisa menyamai gurunya bahkan lebih tahu daripada gurunya sementara mungkin kita baru hafal taib mungkin pol-polnya apa kalau nggak umdatul ahkam bulughul maram atau arba'in nawawi bahkan mungkin tidak hafal 40 hadis ya atau mungkin tidak mungkin ataupun pol-polnya hafal riyadus dusolin dan siapa dari kita hafal sahih bukhari sah hafal sahih muslim hafal kutubus sittah sementara pendapat seorang alim itu kan pendapat beliau kalau pendapat saya seperti ini Padahal subhanallah mereka ini tahu sekian banyak dalil dan ilmunya luar biasa dalam isian. Sebagian orang kebablasan sehingga tidak memberikan adab kedudukan gurunya sebagaimana mestinya. Sehingga begitu ada salah sedikit gurunya, langsung tanpa adab dia menyalahkan. Ini Syekh ini salah. Mengatakan begini dan begini. Padahal coba tanyakan dulu. Ya. Mungkin kita yang salah. Orang yang tahu satu hadis dengan dua hadis saja beda loh. Contohnya, saya sebutkan hadits Ibnu Umar ini sebagai contoh hadits Ibnu Umar ya, menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Jumatan empat rakaat sementara hadits istri beliau kalau nggak salah Aisyah menyebutkan setelah sholat Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat rakaat satu golongan baca haditsnya Ibnu Umar Oh, kemudian sholat Rasul SAW sholat sunnah pada Jumatan itu empat rakaat. Ya. Dan ini monggo, mau dua-dua atau langsung empat boleh. Tapi kalau sholat malam, sholatul lail, masna, masna dua-dua demikian. Meskipun jumur berpandangan sunnah tidak wajib, namun dua-dua lebih bagus. Kalau sholat siang, monggo kerso, mau dua-dua, mau langsung empat boleh. Yang jelas empat jumlahnya Setelah jumatan, maka ada orang baca hadis. Hadis Ibnu Umar Sahih riwayat Muslim atau yang lain Rasul sholat sunnah pada jumatan empat rakaat. Kemudian melihat ada orang sholat sholatnya kok dua rakaat oh, mas salah jenengan yang benar itu empat nih lo hadisnya ya kemudian lain kesempatan lain tempat ada orang baca hadisnya Aisyah Rasulullah SAW disebutkan sholat pada jumatan dua melihat ada orang lu mas kok jenengan sholat sunnahnya empat rakaat salah ini hadisnya Aisyah nih dua nah. kemudian ada seorang yang tahu hadis dua-duanya Oh ini dua-duanya benar. Hadis Aisyah menyebutkan dua, hadis Ibnu Umar menyebutkan empat. Boleh dua, boleh empat. Sebagian ulama menjamaknya dengan cara hadis yang dibawakan Ibnu Umar empat rokat itu kalau Rasul sholat di masjid. yakni apa yang dilihat oleh sahabat Ibnu Umar kemungkinan bukan di dalam rumah karena Ibnu Umar bukan di dalam rumah Rasulullah SAW kecuali di rumahnya Hafsah, mbaknya atau saudari perempuannya Ibnu Umar sama-sama putranya Umar karena putrinya Umar Hafsah itu dinikahi oleh Rasulullah SAW. Namun sebagian menyebutkan itu kemungkinan di luar rumah Rasul sholat 4 rakaat. Hadisnya Ibnu Umar. Sementara hadisnya Aisyah yang dilihat dua rakaat itu apa yang diceritakan Aisyah di dalam rumah. Rasul pulang sampai rumah dua rakaat. Berarti kalau sholat di masjid empat rakaat, kalau pulang ke rumah sholatnya dua. Ini contoh. Orang yang tahu satu hadis saja beda dengan yang tahu dua hadis. Apalagi kita yang tahu sepuluh hadis dengan ulama yang hafal kutubus sittah, Bisa kita bayangkan? cuma di SMI. Gitu. Oh, kita ini kan begini harusnya begini begini, cuman mesem. Karena tahu banyak ilmu. Sementara kita masih baru sedikit. Sementara sebagian orang juga taip gebablasan eh, Setiap ada iskal, ada permasalahan, bingung, tidak ditanyakan. Sehingga sudahlah, wis, mesti ada sing keliru. Yang benar pokoknya sih ya Belum tentu. Mungkin gurunya meskipun hafid, meskipun punya hafalan banyak, punya ilmu banyak, namanya manusia. Kadang salah. Syekh atau Ustaz Bapak Kiai kok saya melihat jenengan begini apa ada dalilnya atau mungkin ditanyakan oh iya saya lupa bisa jadi salah maka ini selalu sikap pertengahan sunnah, menyikapi segala macam hal selalu pertengahan Atau sil wal wasatiyah alus sunnah, selalu menyikapi ulama menyikapi para nabi tapi menyikapi ahlul kabair ya, para pelaku dosa besar menyikapi al-kufar menyikapi segala macamnya selalu pertengahan dan pertengahan bukan menurut hawa nafsu atau perasaan namun dengan sesuai dengan dalilnya. Namun syahidnya di sana kita perhatikan bagaimana para ulama itu mendidik untuk kita mengikuti dalil. Bukan mendidik kita untuk masing-masing ya pede mengikuti dengan perasaan dan akalnya. Siapa kita? Taib, maka kita berusaha untuk sebagaimana kata Imam Ahmad taala, iya ke tatakallam." Hati-hati engkau bicara fi mas'alatin dalam sebuah permasalahan laisa laka fiha imam yang engkau tidak punya imam pada perkara tersebut. Imam Malik bicara seperti ini, pendapat pertama. Pendapat kedua Imam Syafi'i berkata seperti ini. Pendapat ketiga Imam Ahmad seperti ini. Dan tidak ada pendapat yang keempatnya atau kelimanya. Namun kita mengatakan menurut saya begini begini begini. Siapa pendahulu ada? Enggak ada. Ini saya buat sendiri. Maka ini membahayakan. Perkara yang seperti ini perkara yang membahayakan. Dan telah Allah cukup, cukupkan ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Sudah ada contohnya banyak bagi kita. Minas siddiqina, minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa dan dirinci siapa orang-orang yang Allah beri nikmat wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladina Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa sudah ada contoh-contohnya Taib. <clears throat> maka ini pendidikan syahidnya di sini meskipun bisa jadi berbeda hasilnya perhatikan kata Syekh di sini setelah saya perhatikan apa yang diriwayatkan hadis Wa'il bin Hujr lam yasa'ni illa an attabi' ma dalla alaihi hadis setelah saya memperhatikan hadis dua bin Hujr, saya mendapati tidak ada kelonggaran bagi saya untuk saya, kecuali saya harus mengikuti dalil ini, hadis itu. Hatta wa in kanat ta'lilul awal alladhi kuntu amilu ilaihi wa aqulu bihi ta'lilan jayyidan meskipun argumentasi pertama yang dulu saya condong kepadanya, yang dulu saya pegangi pendapat tersebut, ta'lilan jayyidan adalah argumen yang sangat bagus. Seperti tadi beliau sebutkan, duduk dalam sholat itu tiga macam. Ada persamaan, ada kemiripannya. Duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir sama dari sisi sifat apa? Tangannya. Tapi beda dari sisi sifat duduknya. Tapi duduk tasyahud awal dengan duduk di antara dua sujud sama sifat duduknya, namun beda sifat tangannya. Sementara duduk di antara dua sujud dengan duduk tasyahud akhir Taib, maka berbeda seluruhnya. Taib, maka ini beberapa hal tiga-tiganya tidak ada yang eh, taib sama. Eh, dalam hal itu sesungguhnya adalah argumen yang bagus. Lakin mada mati sunnatu dalat ala anna al yadil yumna fil jalsah baina sajdataini wa fit tashahudaini sawa la yasa'ani indallahi la yasa'uni indallahi illa an aqula bidzalik. Namun selama sunnah, selama hadis itu menunjukkan bahwasanya meletakkan tangan kanan ketika duduk di antara dua sujud maupun duduk pada kedua tasyahud awal maupun akhir itu sama sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Wa'il bin Hujr la yasa'ani indallah aku tidak mendapatkan taib kebolehan taib kelonggaran dalam hal tersebut di sisi Allah kecuali aku harus berpendapat dengan hal tersebut ini pendapat beliau istiad beliau tentang hadis Wa'il bin Hujr dan telah kita sebutkan Para ulama al hadis berbeda pendapat dan termasuk Syekh Muqbil Al-Wadi taala mengatakan hadis itu dhaif. Syekh sementara Syekh di sini mensahihkannya sehingga beliau berpandangan karena hadisnya sahih ya wajib saya berpegangan dengan hal ini. Sementara apa yang disebutkan kita dhaif ataupun syad yaitu hadis Wa'il bin Hujr yang menyebutkan Dulu Rasulullah SAW ketika duduk asyara bisabbabatih. Beliau menunjuk dengan jari telunjuknya. Wa al ibhama alal wusta. Beliau meletakkan ibu jarinya dipertemukan dengan jari tengahnya. Wa qabada sa'ira asabihi dan beliau tekuk sisa-sisa jari-jarinya yang kanan. Tsumma sajada, kemudian Rasul sujud. Disebutkan riwayat lafat ini begitu. Oleh karenanya difahami, loh setelah nunjuk jarinya setelah duduk dan nunjuk jarinya, kemudian setelah itu sujud. Padahal kalau namanya duduk tasyahud, mesti kan berdiri, bukan sujud. Setelah nunjuk, mesti kan berdiri. Namun disebutkan dalam hadis ini setelah menunjuk ibu jarinya langsung Rasul sujud. Berarti ini menunjukkan apa? Ya ini menunjukkan bahwasanya ini duduknya duduk di antara dua sujud ketika mengisyaratkan seperti ini yang beliau fahami. Namun disebutkan oleh para ulama yang lain seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala begitu pula Syekh Mukbil bahwasanya hadis dengan lafaz tersebut setelah menunjuk dengan ibu eh, jadi telunjuknya kemudian sujud itulah hadis dengan lafaz tersebut dengan ucapan tersebut hadis yang syadz yaitu Abdurrazzaq As-San'ani Syekhnya Imam Ahmad menyelisi para periwayat rawi yang lain yang meriwayatkan dari Sufyan Atsauri. Telah kita sebutkan Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari siapa? Ada yang ingat? Dari Abdurrazzaq As-Sanani. Dari siapa? Dari Sufyan. Siapa ini? Atsauri atau Ibnu Uyainah? Atsauri, Sufyan Atsauri. Dari Sufyan Atsauri dari gurunya Asim bin Kulaib, dari gurunya atau dari ayahnya Kulaib dan dari Wa'il sahabat Wa'il bin Hujr dari Nabi atau menceritakan sifat salat Nabi alaihi seperti ini. Sementara Sufyan Ats-Tsauri punya banyak murid dan semua murid-muridnya tidak ada yang meriwayatkan dengan lafat seperti ini kecuali hanya satu Abdurrazzaq As-San'ani. Abdurrazzaq bin Hammam As-San'ani. Seorang ahli hadis dari San'a, Yaman. Gurunya Imam Ahmad dan Imam Ahlul Hadis. Dan beliau orangnya tikah. Seandainya tidak menyelisih para periwayatan yang lain, diterima hadisnya Sikoh, bukan doif, bukan sayul hifad, bukan jelek hafalannya, bukan kada, bukan pendusta, bukan matruk ditinggalkan hadisnya, namun sikoh terpercaya. Namun namanya manusia, kadang lupa hafalannya atau salah mengucapkan. Murid-murid yang sekian banyak dari Sufyan al Thawri tidak ada yang meriwayatkan dengan lafaz seperti ini. Maka sebagian ulama mengatakan ulama hadis ini adalah waham kekeliruan, keraguan dari Abdul Razak As-San'ani meriwayatkan dari Sufyan Al-Thawri dengan lafat ini. yakni Rasul duduk dengan jari telunjuk diangkat, setelah itu Rasul sujud. Padahal dan kalaupun sahih, Allah alam suhab, masih ada kemungkinan lain. Bisa nggak kita buat kemungkinan lain? Saya melihat Rasul menunjuk jarinya ke atas, menunjuk diangkat, kemudian setelah itu Rasul sujud. Ada kemungkinan lain nggak? Misalnya sahih hadis ini. Ada kemungkinan lain nggak? Kira-kira. Setelah nunjuk telunjuk kemudian sujud. Sujud sahwi, ahsan. Bisa jadi itu sujud sahwi. Setelah tasyahud akhir, angkat telunjuk, mau salam. Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Tapi tidak langsung sujud, eh tidak langsung salam, namun sujud dulu, sujud sahwi dua kali. Dan kita tahu pembahasan sujud sahwi disyariatkan ketika hal-hal yang wajib lupa kita baca atau kita lakukan itu sholat bukan rukun bukan syarat kalau rukun atau syarat sholat lupa batal sholatnya harus ulangi tapi kalau kewajiban-kewajiban sholat kita lupa baca tasyahud misalnya atau kita lupa gerakan duduk tasyahud awal Rasul pernah melakukannya ketika eh, rokaat kedua harusnya beliau duduk namun beliau langsung berdiri rokaat ketiga tanpa tasyahud awal dan itu atas hikmah Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam sedemikian hafalannya dan sebagian e, contoh luar biasa namun beliau ditakdirkan pernah lupa jadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencontohkan kepada kita. Dan Rasul mengatakan inna ma ana bashar mislukum. Aku adalah manusia seperti kalian. Azkur wa ansa, saya bisa ingat dan bisa lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, maka kalau aku lupa ingatkan saya. Bahkan Rasul pernah sholat zuhur dua rakaat. Lupa. Dan jika seorang melakukan kesalahan seperti ini, kadang seminggu sekali atau sebulan sekali atau belum tentu, bahkan sangat jarang, layu dah tidak dicela dan tidak layu layudam ala hada. Sementara Rasulullah SAW pernah terjadi yang seperti ini. Adapun terus-terusan kok iki salat saben kok mesti ono to sujud sawi. Nek ra zuhurnya, nek ra maghribnya berarti ini ada yang nggak konsen ini. nggak khusyuk mikir sehingga lupa terus misalnya tapi kalau itu sekian lama kemudian lupa, oh tadi saya lupa baca tasyahud. Atau oh, tadi saya ngelamun kepikir sesuatu, lupa baca sesuatu. Atau ya seterusnya dari kewajiban-kewajiban sholat dia lupa, maka disyariatkan untuk sujud sahwi. Maka ketika ada yang kurang sujud sahwi sebelum salam, tapi kalau ada yang kelebihan sujud sahwi setelah salam ini secara global dan di sana ada pembahasan khusus tentang sujud sahwi. Maka Rasulullah SAW sujud sahwi ketika lupa tasyahud itu sebelum salam karena ada yang kurang. Sujud sebelum salam. Maka mungkin nggak ini pas dibawa? Dibawa seperti itu kan mungkin. Kalaupun sahih. Itu pun kita berpandangan hadis ini doif Dan Allah taala alam suap <clears throat> oleh karena yang, yang lebih kuat mendapat jumhur ulama. Namun ini pendapat beliau, istihad beliau dan sebagai kita husnudzon kepada para ulama rahmat taala mereka telah berusaha dengan sungguh-sungguh bukan menyepelekan bukan milih pendapat pertama apa pendapat kedua ya itu ngitung benik A apa B apa sing iki apa sing iki bukan begitu duduk subuh ini iftirash tegak seperti Imam Ahmad atau duduk subuh itu tawarruk miring seperti Imam Syafi'i wah milihnya milih hitung-hitungan ngitung benih eh, ngitung apa enggak tapi betul-betul mereka sudah berusaha mencermati ngumpulkan hadis-hadisnya ini sahih ini doa ini yang enggak ini di mana betul-betul subhanallah eh, diberkahi waktunya mencari pembahasan-pembahasan ilmiah. Dan kalaupun mereka salah dan mereka sudah berusaha dan mereka terpenuhi syurutul istihad, syarat-syarat istihad. Tahu lugoh, nahwu, sorof Tahu mustalahul hadis, tahu ilmu jarh wa ta'dil, tahu ilmu ilal hadis, tahu usul tafsir, tahu usul fikih. Dan tahu syarat-syarat istihad, pantas jadi seorang musyahid. Kalaupun menentukan istihadnya ternyata benar, man ista'hada thumma asaba falahu ajran siapa beristihad dan benar idza hakamal hakim kalau seorang hakim menghukumi dan beristihad dan dia memang memenuhi syarat-syarat istihad dan menetapkan menentukan memutuskan suatu keputusan dan dia benar dapat dua pahala wa idah hakama wastahada <clears throat> fa'akhta'a falahu ajrun wahid. Namun jika dia memutuskan dan salah, dia mendapatkan satu pahala. Maka demikian ini. Berbeda dengan orang yang taklid <clears throat> Berbeda dengan orang yang belum punya syarat istihad Kok memutuskan, kok memilih Maka ini juga <clears throat> berhati hati Maka ini Dan nah, Kalau kita memilih mana yang kuat melihat dalilnya Dari pendapat para ulama Ada pun seorang mustahid Ini bisa beristihad dengan Taib istihadnya Adapun kita tinggal mengikuti Di pendapat yang kuat <clears throat> Dengan dalil yang ada Dan ini Dan adapun taklid diperbolehkan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat saja sebagaimana kita pernah sebutkan, seorang misalnya belum bisa membaca buku sendiri, belum bisa melihat uh, khilaf para ulama dalam masalah fikih eh, dan semisalnya, maka dia cukup mencontoh seorang guru uh, orang baru masuk Islam atau anak kecil caranya wudhu caranya sholat sudah ikut bapaknya atau ikut imamnya ikuti suatu saat nanti ketika belajar ada yang benar alhamdulillah doakan ya gurunya dan seterusnya dan ketika salah ya doakan agar diampuni dan dia rujuk dan dia rujuk dari kesalahannya kainan menkan siapapun itu orang yang dia ikuti selama memang itu salah maka tinggalkan dan ini demikian ini sebenarnya disebutkan al-haqqu dalatul mu'min kebenaran itu sebagaimana barang hilangnya seorang mukmin akhadahu ainama wajadah dia ambil dimanapun dia jumpai dia temukan dan tadi kita sebutkan taklid itu uh, jika terpaksa atau darurat itu boleh Disebut kalau Syekhul Islam Mutaimiyah at-taqlid bimanzilati aklil maitah. Taklid membebek fanatik terhadap satu e, guru atau satu mazhab itu kedudukannya seperti makan bangkai. Yakni boleh halal kalau darurat. Ya. Sehingga ketika seorang perjalanan jauh melewati gurun pasir, dia sudah hampir mati karena tidak makan berhari-hari. Ya dan dia tidak dapat makanan kecuali hanya bangkai, bangkai kambing atau bangkai burung misalnya di tengah gurun. Nah, dan dia terpaksa harus memakan bangkai tadi. Minumnya minum air kencingnya sendiri misalnya, dan itu terjadi di antara ulama. Tapi bedakan antara darurat dan diantar, di, melakukannya karena ilmu ulama alusunah ulama al hadis karena terpaksa dengan orang jahil yang muta'alim menganggap berilmu sementara dia jahil dan kemudian uh, menfatwakan yaitu bolehnya minum air kencing sendiri meskipun tidak dalam keadaan darurat. Dan ini terjadi di kalangan sebagian sufi ekstrim. Sufi bertingkat-tingkat dan semakin tinggi tingkat sufi, semakin tinggi tingkat mutasawwifah ini semakin membahayakan. Ya, Sebab mereka menyebut sebagaimana kita sebutkan mengakui Allah ada di mana-mana, seluruh alam itu ada. Ya. Semuanya ada. <clears throat> Ya. Bukan sebagaimana apa yang pernah kita sebutkan, ya. Dan Allah bukan hanya tiga jadi satu, lima jadi satu, sepuluh jadi satu, semuanya entah yang pohon, batu, semuanya itu Allah wujudnya. Nasallallahu alaihi Dan sebagian mereka membagi pembagian air itu bukan air najis, air suci, air tohur, suci mensucikan. Namun air ma'il ghaib, ma'ul kudrah, ma'ul malakut, perkara-perkara yang tidak ada najisnya. Subhanallah. Sampai sebagian mereka menyebutkan tawaddo bima'il ghaibi in kunta qadira. Berwuduklah dengan air ghaib jika engkau mampu. Sehingga mereka kalau sudah sampai tingkat katanya ma'rifah yakin itu tidak perlu melakukan amalan-amalan seperti kita sholatnya nggak perlu sholat-sholat ke masjid seperti kita kemudian wudhunya tidak perlu wudhu apa berulang kali seperti kita kalau batal dalilnya kata mereka dalil ayat fa'budillah hatta ya'tiyakal yakin beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang kepadamu yakin oh kata dia berarti kalau sudah yakin tidak perlu lagi kita ibadah katanya naudzubillah maka ini seperti ini penafsiran yang bukan penafsiran taib ulama bukan tafsiran kesepakatan ulama alus sunnah namun tafsiran ahlul bidah dan ini membahayakan oleh karena kita harus mengikuti tafsiran sahabat tafsiran tabi'in dan demikian ini mereka dan sebagaimana kita sebutkan kalau khawarij itu demikian pula semakin tinggi tingkatnya semakin menyimpang begitu pula syiah semakin tinggi demikian pula dan begitu pula beberapa kalangan sufi dan kita lanjutkan sejenak kita ambil sedikit dari doa duduk di antara dua sujud dan insya Allah kita lanjutkan besok selasa insya Allah taala kita ambil sedikit kelanjutan uh, setelah azan insya Allah taala mungkin azan terlebih dahulu jazakumullah khairan Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan al-hay'atu al-qawliyatu lil jalsati baina sajdatain ucapan maupun doa yang dibaca gerakan kauliyah ucapan doa yang dibaca yang diucapkan ketika duduk di antara dua sujud yaqul maka dia membaca doa di antara apa yang diriwayatkan rabbighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzukni dan nanti akan kita sebutkan doa-doa yang lain insyaallah di kesempatan yang lain ini yang pertama beliau sebutkan. Dia bisa berdoa dengan doa ini, Rabbik firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmati aku, sayangi aku, wahdini dan berilah petunjuk kepadaku, wajburni, tambahlah kekuranganku, waafini, eh, berikanlah kesehatan, keselamatan kepadaku, warzukni dan berilah rezeki kepadaku. Dan masing-masing dari penggalan kalimat ini akan dijelaskan oleh beliau. Rezeki itu mencakup apa? Afiyah itu mencakup apa saja? Wajburni ini apa? Insya Allah akan dijelaskan pada tempatnya. Sawaun kana imaman au ma'muman au munfaridan. Membaca doa ini salah satu riwayat ya. Meskipun uh, hadis ini datang dalam beberapa jalan, sebagainya ada kalam, ada pembicaraan dalam sanatnya. Namun banyak dari para ulama menganggap hadis ini yartaqi ilal husn. Naik kepada tingkat hasan ya, doif doif doif lemah lemah lemah lemah namun banyak jalannya naik kuat jadi hasan jadi menjadi hujjah dan ini juga dikuatkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala Syekh Albani dan yang lain di sini beliau mengatakan doa ini Rabbik firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzukni dibaca baik dia sebagai sawaun kana imaman sebagai imam au makmuman baik sebagai makmum au munfaridan maupun ketika sholat sendirian tidak berjamaah Wahwa du'aun mubarak muafak inilah doa yang diberkahi dan diberi taufik tentang bab ini. Fa in kulta jika engkau ucapkan, jika ada yang mengatakan, kaifa yufridul imamu ad Bagaimana seorang imam dia membaca doa dengan domir kata ganti tunggal. Maafkan aku, ampuni aku, rahmati aku, beri petunjuk aku. Sementara waqad ruwiya anin Nabi sallallahu padahal telah diriwayatkan sebuah hadis sahih dari Nabi Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, La yu ammanu ahadukum fayahusso nafsahu biddu'a dunahum. Faman fa'ala faqad khanahum. Janganlah salah seorang kalian <clears throat> yaitu yu amman, sedang diaminkan oleh orang banyak dia sedang mengimami atau dia sedang memimpin doa dan diaminkan oleh yang lain sementara fayakhus nafsah biddu'a dia mengkhususkan doa untuk dirinya dunahum yang doa itu kalau dibaca artinya tidak meliputi makmumnya ini di, di tempat kita kadang sering terjadi Taib. faman fa'ala faqad khanahum siapa melakukan itu maka dia telah mengkhianati mereka mengkhianati jamaahnya ya seperti misalnya taip, e, eh, ketika doa taib Eh, yaitu seorang ya Allah rahmati aku Allah makfirli amin wahdini amin ya Allah beri beri petunjuk kepadaku amin ya, dan demikian diaminkan sementara doa ini adalah untuk satu orang Allah makfirli warhamni wahdini itu satu orang yang dapat ya cuma imamnya semuanya mengamini ya dapat satu orang yang lainnya nggak dapat makanya yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW fakat khanahum fal jawab ala dalik maka ketika ada yang bertanya bagaimana datang dalam hadis larangan untuk seorang mengkhususkan doa dengan lafat tunggal. Bukan Allah makfirlana warhamna, tapi Allah makfirli warhamni. Dilarang oleh Rasulullah SAW dan dianggap dia telah mengkhianati mereka. Al jawab jawabnya kata beliau an zalika ala zalik anna nahada fi du'ai yu'minu alil ma'mum. Hadis Rasulullah SAW ini masuknya adalah pada doa yang diaminkan oleh makmum. Ya, yang diaminkan oleh makmum maka ketika khutbah Allah maafir musliman muslimat dan amin tidak harus satu suara dan bukan dengan demikian masing-masingnya pun amin mendoakan amin semoga Allahumma jma' bainal muslimin Allahumma jma' kalimatahum wala la tufarriq syamlahum doa seperti ini amin maka ketika imam mendoakan hanya dengan kata ganti tunggal untuk dirinya fa innal imam idza afradahu jika dia menyebutkan kata ganti tunggal saja yakunu qad khanal ma'mumin berarti dia telah mengkhianati makmumnya Mislu doa il kunut seperti contohnya doa kunut. Seorang imam mengimami ketika kunut tarweh ya ini yang sahih adapun ketika subuh maka ini ada khilaf dan terlalu ulama dan yang sahih itu eh, hanya dilakukan ketika ada kunut nazilah. Kenapa? Karena Rasul membaca kunut subuh ketika itu yakni ketika apa? Ketika ada para sahabatnya yang membaca Al-Qur'an itu dibunuh dan dibantai. Dan beliau terus mendoakan, mendoakan kepada Allah balasan bagi yang membunuh para kurra, para sahabat penghafal Quran beliau. Taib sampai wafatnya beliau oleh Rasulullah wasallam sebagai menyebutkan demikian. Dan sebagian ulama mengatakan itu kunut nazilah ketika ada kejadian tertentu. Ada musibah, ada yang seterusnya. Dan selain itu ada kunut yang dilakukan diajarkan oleh Rasulullah SAW pada doa sholat malam. Allamahun Nabi SAW Al-Hasan bin Ali Nabi pernah mengajarkan kepada cucunya Yaitu Hasan putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma bisighatil ifrad dengan bentuk bacaan tunggal Allahumma hdini fi man hadait wa tawaffani fi ma wa tawallani fi ma tawallait wa qini syarra ma qadait sampai akhir doa bisa dibaca di Hisnul Muslim ya Allah berilah petunjuk dari apa yang kau tapi pada siapa yang kau beri petunjuk ya dan demikian pula doa-doa seterusnya disebutkan doa minta kepada diri Allahumma hdini karena orang sholat malam itu seringnya adalah sendirian. Ya, meskipun boleh berjamaah namun tidak terus-menerus, ini makruh sebagian. Kecuali salat tarawih, Ramadan berjamaah. Ada salat malam seringnya adalah dengan salat sendiri. Maka Nabi alaihi wasallam mengajarkan Hasan bin Ali doa Allahumma dini fi man hadait. Dengan bentuk kata ganti tunggal, ya Allah berilah petunjuk kepadaku, salah satunya. Falau qala imam maka seandainya imam membaca ketika kunut, Allahumma dini fi man hadait yakunu hada khiyana Ini teranggap khianat. Kenapa? Karena imam berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku." Yang lain amin. Yang lain mengaminkan. Masing-masing pribadi mereka amin. Sementara imam doanya hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Makanya yang disebut oleh Rasul dan dilarang oleh Rasulullah SAW itu termasuk khianat. Lian al makmum saya kulu amin karena amin makmum akan mengatakan amin. Wal imam al anda alinafsi. nafsi sementara imam hanya berdoa untuk dirinya sendiri watarokal makmumin dan tidak mendoakan makmumnya, meninggalkan mendoakan makmumnya. Idzan falyaqul oleh karenanya hendaknya imam berdoa, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah berilah petunjuk kepada kami, berilah hidayah kepada kami dari orang-orang yang kau beri petunjuk. Jadikanlah kami termasuk yang orang kau beri petunjuk. Dengan Allahumma hdina. Kalau makfirli ya Allahumma kfirlana lana Kalau biasanya Allahumma kfirli dzanbi kullah Allahumma gfir dhunubana kullaha. Allahumma rahamni ya berarti Allahumma rahamna Kalau demikian pula wa'afini wa'fu anna. Kalau wajburni wajburna dan semisalnya. Namun pada sholat ini, sholatnya imam tetap membaca doa sebagaimana biasanya Allahumma gfirli warhamni wahdini tanpa dirubah. Kenapa? Karena itu konteksnya masing-masing sedang berdoa sendiri-sendiri dan bukan sedang imam mendoakan dan diaminkan oleh yang lain. Bisa difahami ini e, kondisi yang berbeda. Adapun imam sedang membacakan doa dan mereka mengaminkan, maka mestinya imam membacakan doa untuk kesemuanya. Allahumma ighfir lana, e, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da izada Kalau doa Rasul mengajarkan, <clears throat> Allahumma ini as'aluka ilman nafian, ya Allah aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Maka ketika dia sedang membaca doa di hadapan makmum, membaca Allahumma inna nas'aluka, kami minta kepadamu. Sehingga semuanya kena. Ini pentingnya juga mempelajari bahasa Arab sehingga seorang imam tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Dia membaca buku, Allah makfirli, amin. Warhami, amin. Sementara imam sedang membaca untuk dirinya sendiri ya. Maka ini termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi Alaihissalam. Tapi kecuali dalam sholat ini karena masing-masing berdoa sendiri-sendiri. Imam berdoa Allah Makfirli warhamni tetap dibaca seperti itu karena dia tidak sedang diaminkan oleh makmumnya masing-masing membaca doa sendiri-sendiri. Kalau kala qail seandainya ada seorang berkata da'al imam yaqul Allahumma hdini fi man hadait wa naqul ma'mum kul wa ana misluk. Biarkan imam berdoa Allahumma hdini fi man hadait namun kita katakan kepada makmum makmum mengatakan ana misluk, saya juga sepertimu. Jadi yang baca Allahumma dini, Allah maghfirli warhamni wadini, biar imamnya saja, makmum nggak usah. Ini juga salah. Ya. Nakul kita jawab la yasluhada ini tidak semestinya annal ma'mum al masyru' fi haqqi ayyakul amin maka makmum jika dengar imamnya membaca keras sementara dia taib e, mengaminkan masing-masing sendiri-sendiri fala budda min sighah takunu syamilatan lil imam wal ma'mum nah, namun pada perkumpulan yang banyak, imam semestinya mendatangkan membaca doa dengan kata ganti yang mencakup seluruhnya imam maupun makmum. Adapun ketika sholat, baik masing-masing membaca sendiri-sendiri, Allah makfirli, Rabbik firli, Rabbik firli, atau Rabbik firli warhamni wahdini wajburni waafini warzuqni dan seterusnya. Allah taala alam swab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini sampai pada sifat salat yaitu doa ketika duduk di antara dua sujud dan ada beberapa doa-doa yang lain dan akan beliau kupas kandungan-kandungan dari doa ini insyaallah besok Selasa kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad <clears throat> wa ala